Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Abdul Razak. dan ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri untuk saya karena bisa berkunjung ke kampung halaman dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengatur jadwal ini dengan alhamdulillah setiba di Muara Badak bisa bertemu dengan para tetangga dengan beberapa orang guru SD, kemudian juga beberapa guru SMP. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kemudian pada kesempatan ini saya minta izin juga kepada guru-guru saya yang mungkin agak sedikit lancang kalau misi Pak Agus Mayer ya. Ya mohon izin Insya Allah kita berbagi sama-sama saya menasehati diri saya sendiri Kemudian menasehati teman-teman sekalian yang ada di sini Masya Allah Ayo Ikhwan saudara-saudara sekalian Dan juga saya sangat senang ada Anak-anak muda Pelajar-pelajar ya Santri ya Yang mudah-mudahan Akan meneruskan perjuangan Islam Sesungguhnya para dokter itu banyak Para teknisi sangat banyak para arsitek sangat banyak tetapi sangat sedikit orang yang ingin mengambil jatah warisan dari para nabi warisan yang paling mulia yaitu ilmu dan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Al-anbiya Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin Barang siapa yang mengambil warisan tersebut maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maksudnya ilmu agama di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama Allah agamanya akan dipahamkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengenal hak dan yang batil, mengenal yang halal dengan yang haram, mengenal yang wajib dan mengenal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba. Dan ini sangat jarang sekali orang-orang yang mau belajar. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, mari kita sama-sama di sini membenarkan niat ini membenarkan niat-niat kita untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu sekalian, kita sama-sama membenarkan hati kita. Para ulama dulu mengatakan, "Talab ilmi afdalul a'mal. Menuntut ilmu adalah seutama-utama amalan. Idsahatin niyah. Apabila niatnya sahih, niatnya benar, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu sehingga kita dituntut untuk belajar dan terus belajar. Belajar beramal dan berdakwah. Kemudian kita bersabar menghadapi seluruh ujian yang ada di dunia ini. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Hari ini tertera di judul apa? Selamat tinggal kekasihku. Ini sepertinya judulnya judul apa ini? Ini kok pakai kekasih kekasih ini ya? Ya sebenarnya sih bingung juga saya ketika diminta panitia sama Pak Jihim ya di email ini jadwalnya Ustadz. Saya bilang banyak sekali saya sini. Udah, tolong judulnya yang saya ingat ketika itu ketika mengetikkan judul sudahlah selamat tinggal kekasihku. Karena ketika itu saya ingat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan dihasankan oleh para ulama hadis tersebut Atari Jibril Jibril datang kepadaku Jibril mendatangiku Faqala ya Muhammadu Dan dia berkata Wahai Muhammad Ini nasihat dari malaikat Jibril kepada siapa? kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasul. Tetapi bedanya Nabi Malaikat Jibril adalah Rasul dari kalangan para malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammadu wahai Muhammad, isma syaita fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Saya ulangi, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, sesungguhnya kamu akan mati. Coba nasihat yang pertama adalah hidup terserah. Mau hidup panjang terserah. Tapi ingat ya Muhammad, innaka mayyit. Kamu akan mati. Yang kedua, وأحبذ من شئت فإنك مفارقه Cintailah orang sesukamu. Cintailah orang sesukamu. Fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, beramallah terserah kamu. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Fa innaka majzin bihi." Sesungguhnya kamu akan dibalas. Akan dibalas dengan amalan tersebut. Wa'lam ketahuilah. Ini wahai Muhammad. Inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil Sesungguhnya kedudukan tinggi seorang mukmin didapatkan ketika dia mengerjakan sholat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil Dan kemuliaannya terdapat ketika dia tidak bergantung kepada manusia, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan orang lain. Ya, tidak membutuhkan orang lain, tidak tergantung dengan orang Jadi potongan hadis ini wa dan syi'ta. Cintailah orang sesukamu. Ya, maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Selamat tinggal kekasihku. Jadi pembahasan kita malam ini insya Allah kita akan berbicara tentang kematian. Dan insya Allah kita akan berbicara tentang buruknya berpanjang-panjang angan. Berangan-angan yang panjang ini sangat buruk. Hidup merasa nanti akan mati, masih lama saya mati, masih lama saya mati. Ini adalah keburukan. Jadi kita membahas tentang apa malam ini? Sedikit kematian. Al-maut, al-maut. Dia akan datang, ayo ikhwan. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita memandang dunia ini seperti apa sih dunia. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya mata qurur, barang-barang yang melalaikan bisa menipu. Perhiasan-perhiasan yang bisa menipu. Mobil, motor, rumah, sudah punya rumah, pengen yang lebih bagus. Padahal itu bukan tujuan kita. Itu bukan tujuan kita. Berapa masih kita hidup di dunia ini? Dibanding dengan keimanan kita yang meyakini bahwa ada siksa kubur, ada azab kubur, ada penikmatan kubur. Dan juga betapa panjang penantian kita menuju kepada mahsyar. Penantian sampai Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim atas seluruh manusia dan jin. Penantian-penantian yang sangat panjang melewati jembatan Sirat. Pengadilan di antara manusia, antara orang-orang yang ber, berbuat zalim dengan yang lain. Itu sangat panjang. Contohnya saja kita bandingkan kehidupan kita, yang ikhwan, kehidupan di dunia dengan alam kubur. Dengan alam kubur. Manusia paling hidup 80 tahun, tahu 80 tahun. Sekarang nenek moyang kita sudah beribu-ribu tahun di dalam alam kubur. Kita nanti menyusul, bisa jadi kita ratusan, ratusan atau ribuan tahun di alam kubur. Jadi kehidupan di alam kubur lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Allah Belum lagi penantian, penantian yang dia waktunya sangat panjang penantian menunggu Allah Subhanahu wa taala menghakimi seluruh manusia. Ketika manusia kepada mahsyar berkumpul di satu tempat, ada yang dibangkitkan di tempat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada yang berjalan dengan naik onta, dengan kendaraan yang cepat, ada yang berjalan dengan kakinya, dan ada yang berjalan dengan tersungkur wajahnya sangat lama sampainya ke mahsyar. Ada manusia yang tidak didalami oleh Allah Subhanahu wa taala yang matahari sangat keras Dan ini penantian sangat panjang melebihi kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berpikir Bapak-bapak sekalian. Sebenarnya Berapa banyak waktu yang sudah kita luangkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Seandainya waktu itu sekarang 24 jam, untuk salat anggap aja 1 jam, 1 per 24 kalikan 60 tahun misalkan itu berapa? Berapa tahun saja kita beribadah? Tiga tahun, empat tahun Sangat sedikit Nah sekarang kita mari berpikir Bagaimana kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam Bagaimana tidur kita menjadi ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Inna al berkata Inna al jannah ya Sesungguhnya ahli surga akan menyesal apa penyesalan ahli surga ada satu tempat dia tidak berzikir di tempat tersebut Kira-kira kalau kita main domino Allahu Akbar gitu ya. ya? <laughs> Atau kita nonton TV, lihat gadis-gadis yang alhamdulillah min dzalik. Subhanallah, subhanallah gitu ya. Nah, sudah haram. Yang tahu ya dosa saja, Pak ya. Menghabiskan waktu. من علامة إعراض الله للعبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه kata ulama salaf terdahulu di antara tanda Allah telah berpaling dari seseorang Allah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat ini kita pikirkan. Suka main bola? Nih. Suka main bola pikirkan. Apakah bisa berzikir ketika main bola? Apakah tidak? Kalau misalnya tidak bisa berniatnya tidak bisa dibaikkan, ya sudah. Hentikan dulu sampai niatnya bagus untuk bermain bola. Yang berjalan-jalan seperti itu juga. Ketahuilah ikhwan, ya waktu kita ini singkat hidup dunia. Belum lagi Rasulullah SAW mengatakan dunia ini terlaknat. Ad-dunia mal'unah. Mal'unah ma fiha illa zikrullah ta'ala wa alim wa muta'aliman Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Seluruh apa yang ada di dalam dunia ini terlaknat kecuali zikir kepada Allah dengan berhubungan dengannya. Wa dan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Wa muta'alliman yang ketiga orang yang mempelajari ilmu. Masuk ke golongan manakah kita? Dunia ini terlambat. Coba di sana yang baju hijau, peci hitam. Hmm, siapa namanya dek? Ya, Hidayah. Masya Allah, Allah dik. Nah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada hidayah. Amin. Hidayat mau tanya, pernah tahu ayam tiren enggak? Ayam tiren itu ayam apa? Ya? ayam mati kemarin. Kalau misalkan ada ayam mati seminggu, kira-kira warnanya jadi apa? Busuk, kemudian warnanya hitam ya, warnanya hitam. Mau tidak kalau saya kasih misalkan saya punya, saya kasih ke Hidayat. Gak mau. Kenapa? Atau digoreng dulu goreng dulu dan kasihkan hidayat. Mau nggak dayat? Tidak mau. Kenapa dayat? Alasannya kenapa? Apa? Bau busuk kemudian ji, ji, ji, jijik, jijik. <laughs> Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW melewati seekor bangkai apa namanya kambing. Pada akhraja ha ahluha telah dibuang dilempar ya oleh pemilik bangkai tersebut. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Turawna hadhil hadhi hayyinatun ala ahliha. Bukankah kalian memandang bahwasanya bangkai ini sangat hina di, di mata pemiliknya? Sangat hina di mata siapa? Pemiliknya. Apa kata? Qalu bala. iya Para sahabat mengatakan ya hina. Iya, Ini sangat menjijikkan. Sehingga dia dibuang. Tidak bermanfaat lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadihi ala ahliya Demi Allah, Dunia itu lebih menjijikan di hadapan Allah daripada bangkai ini di hadapan pemiliknya. Pemiliknya menganggap itu hina, jijik menjijikkan dunia ini. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bangkai tersebut ini dia, dia dapat pemiliknya tapi Allah ternyata menganggap dunia ini yang kita lihat Masya Allah sepertinya cantik, indah, menawan ternyata apa? lebih hina dari bangkai di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari dunia. Bagaimana kita bisa menimbang dunia ini yang ikhwan? Baik. Ketika manusia bertambah umur, maka dia akan diuji dengan kedua dua hal. Akan diuji dengan dua hal, yaitu cinta terhadap dunia dan panjang angan-angannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yazalu qalbu kabirin syabban senantiasa hati orang yang tua itu muda fitnah ini pada dua hal fi hubbid dunya wa tulil amal amal yaitu muda pada dua hal cinta terhadap dunia dan panjang angan-angan panjang Pada anak anaknya nantilah mati nanti. Yang muda mikirin ya Allah janganlah mati kecuali sudah nikah. Yang sudah nikah bilangnya ya Allah saya belum sampai 40 tahun jangan mati dulu ya Allah. 40 tahun nanti saya 40 tahun bertobat. Sudah 40 tahun belum bertobat juga. Ya Allah 50 tahun lah nanti ada usia pensiun 56 tahun saya bertobat belum taubat juga 70 tahun ya Allah sudah putih semuanya sudah sudah kalau bahasa Arab itu pipinya sudah jatuh ya pipinya sudah jatuh kalau bahasa kita kempot benar nah ini sudah peot masih gak ingat juga belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa cinta dunia dan panjang angan-angan nanti matinya lama ini ujian Ini ujian yang sangat besar Saudara-saudara sekalian Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Salahu awwali hadil ummah Bizzahadati wal yaqin Kebaikan Awal umat ini didapatkan karena kezuhudan mereka terhadap dunia dan keyakinan. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimatikan aja, ingin sekali. Iya. Ya, satu lagi. Oh, iya. Masya Allah. Kemudian wahalak wa bil bukhli wal amal. Dan kebinasaan akhir umat ini karena apa? Bukhul, sifat bakhil. Bakhil itu apa? Pelit, medit, kalau bahasa kita skek. pelit dan apa yang kedua dan panjang angan-angannya. Nanti saya seperti ini, nanti saya seperti ini. Orang yang panjang angan-angan ini menunjukkan akhir umat ini seperti itu. Panjang angan-angannya terhadap dunia. Ayo teman saudara-saudara sekalian. Semakin banyak seseorang mengingat surga Allah Subhanahu wa taala, mempelajari surga Allah Subhanahu wa taala dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka dunia akan hina di matanya. Bapak ada tidak pernah mendengar kabar orang kaya membuat rumah batanya dari emas? Belum ada? Ada? Ada? di surga belum ada. Ya, saya juga belum pernah dengar tuh. Di surga batu batanya terbuat dari emas dan perak. Ya. Bebatuan dari permata-permata yang lebih indah dari batu akik. Batu-batu yang sekarang lebih ngetren. Ya. Lagi ngetren sekarang sampai saya ditanya, Ustaz bagaimana hukum menggunakan batu akik? Ya hukum asalnya nggak apa-apa, silahkan pakai itu adalah perhiasan hukumnya ubah Tapi kalau misalkan dia boros itu haram karena boros itu temannya setan. Kalau misalkan dia tujuannya menjadi jimat, ya maka itu syirik bisa terkadang bisa melakukan kepada Islam dan terkadang tidak bisa tergantung dari syiriknya. Ini bahaya ini bapak sekalian, kesyirikan, ya, merajalela di mana-mana. Bahkan saya sampai terkejut, ada yang mengatakan batu akik harganya 2 m. Ini ya batu akik apa ini? Ya 2 m. Untuk apa seperti itu? Allah Ustaz. Kemudian ayo ikhwan Ibnu Qayyim pernah mengatakan Miftahu kulli syar eh, Kulli syar Miftahu kulli syar Hubbud dunya wa tul'am Kunci dari segala keburukan Segala keburukan yang namanya buruk Itu kuncinya ada dua Cinta terhadap dunia Dan panjang Itu saja. Kenapa seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Panjang angan-angannya, nantilah saya bertobat, Ya, bisa saya bertobat. Oh, saya bermaksiat dulu hari ini. Nanti ya, adalah hobinya saya bisa bertobat. Ternyata mati sebelum bertobat. Dan sekarang ini kita lupa sekalian Resiko mati kita lebih besar dibanding, dibanding zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Resiko mati kita lebih besar. Naik kendaraan dulu jarang yang punya kuda, pakai onta. Jadi eh, hampir jarang sekali, ah, mungkin tidak pernah kita mendengar kuda tabrakan ya, sapar <laughs> kuda tabrakan ya. Ini kok <laughs> atau onta tabrakan. Ya. Nah sekarang ini, ya, sekarang masya Allah mobil tabrakan, kijang dengan kuda tabrakan mati naik burung mesin pun gitu Set, dor jatuh langsung mati semuanya gak ada yang selamat pesawat ya kalau saya terimakan burung mesin pesawat langsung mati resikonya besar naik kapal tenggelam resikonya besar oleh karena itu seharusnya dengan resiko-resiko yang besar seperti ini Jangan sampai kita lalai dari mengingat akhirat Allah dan dari mengingat kematian. Ya, perbanyaklah kita mengingat kematian. Ingat kematian dan ingat kematian. Imam Ibnu Hajar al pernah mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, itu syarat kitab Sayyid Bukhari wa lalu min tulil amal. Ya. Panjang angan-angan itu melahirkan beberapa hal. Ada anaknya, kalau orang itu panjang angan-angannya terhadap dunia. Yang pertama, al-kaslu anitah. Kasel, apa kasel? Malas melakukan ketaatan. Yang kedua wataslihu bitaubah. Mengundur taubatnya nanti aja taubat, nanti bisa taubat. Ini ciri-ciri dia sedang panjang angan-angannya. Kemudian yang ketiga warabatu fid dunya, dia itu semakin robah hatinya ini semakin cinta terhadap dunia Kemudian wanisya fil akhir dia melupakan akhirat orang-orang yang panjang mengatakannya. Ya, dan yang kelima wal qaswatu fil qalbi. Hatinya keras. Hatinya keras. Disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tersentuh hatinya. Hatinya sudah keras. Dipenuhi dengan syaitan, dipenuhi dengan dunia, dipenuhi dengan syahwat, sehingga hatinya gelap. Sebaliknya orang-orang yang pendek angan-angannya pasti dia akan memanfaatkan setiap detiknya untuk bisa beribadah kepada Allah. Jangan-jangan sebentar lagi saya mati. Jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan saya wafat sebentar lagi. Mungkin sebelum Isya saya mati. Dan inilah yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izhad di dunia, Allah. Zuhudlah kamu terhadap dunia maka Allah mencintaimu. Wazati mafi aidin nas yuhibbukan nas. Ya, dan zuhudlah janganlah mengharap apa-apa yang ada di tangan manusia. Maka manusia akan mencintai. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berzuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia kecuali sekedarnya saja yang dia bermanfaat untuk akhirat. Apa perbedaan antara zuhud dengan wara? Zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Zuhud itu artinya tarku fakir akhirah. Meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau wara tarku ma fil akhirah meninggalkan yang berpotensi berbahaya terhadap akhirat. Meninggalkan yang berbahaya terhadap akhirat. Jadi kalau misalkan orang walau itu dia yakin harus halal makanannya. Tapi juga makan itu masih sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Ini nah itu walau yang penting ha? halal, tidak berbahaya bagi akhiratnya. Tapi kalau zuhud Zuhud itu sekedar mikir dia Ini bermanfaat tidak Jangan sampai dia sakit Saya makan secukupnya Jangan sampai saya sakit Ini bisa untuk hidup saya cukup Maka kata Rasulullah SAW Salatu nuqamatin Atau akalatin Tiga suapan saja Itu sudah cukup Allah ini ya namanya zuhud butuh latihan lah ya. Ya belum belum tentu yang berbicara sudah berzuhud ya belum. Saya bilang saya belum berzuhud ya. Jujur aja. Ya. Cuma apa? Cuma kita kalau misalnya tidak ada yang menasihati siapa yang menasihati? Ya tidak. Ya kita semua belajar dan sudah sepantasnya itu menjadi cita-cita kita. Apa kata Sufyan bin Sa'id al tawi di dalam kitab Imam Waqi bin Al-Jarrah di dalam hadis yang pertama yang beliau riwayatkan di dalam kitabnya adalah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri Az-zuhdu qisarul amal yang dimaksud dengan zuhud itu pendek tangan tangan. maksudnya tadi disebutkan pendek tangan tangan, panjang tangan tangan. maksudnya apa Maksudnya itu kalau hidup itu bayangkan kita ini mati gitu. Bayangkan kita mati. Atau kita dekat dengan kematian. Sekarang ini hidup tapi kematian itu dekat. Semakin dekat bayangan seseorang dengan kematian, maka dia akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia tidak hilang, dia ambil hanya sekedarnya saja. Dia segera bertobat. namanya manusia pasti berbuat dosa. Sangat susah sekarang. Kita jalan naik mobil, tiba-tiba di depan ada orang yang tidak pakai jilbab. Astagfirullah. Ya. Ya untung kalau misalkan bisa langsung ditutup gitu ya. Ini kadang ditutup aja, buka aja astagfirullah. Ya? susah. Mau naik apalagi naik motor. untuk kalau kita disupir di apa kita di bonceng. Tapi kalau kita nyupir gimana di depan kita? menjaga niat seperti itu. Mau lihat ke samping, lubang. tabrak orang. Nah di sini dia orang yang pendek angan-angannya akan kematian, maka dia segera bertobat. Kapan dia berdosa? Saat itu juga dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diundur-undur Oleh nah, karena itu ayo ikhwan bapak sekalian. Alam yani lilladzina amanu an takhsha qulubuhum Apakah belum tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman hatinya khusyuk untuk zikir kepada Allah? Kapan Pak kita luangkan waktu kita 24 jam Berzikir kapan lagi kita bertobat Dunia kita sudah rasakan Berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun sudah kita rasakan Nikmat dunia hanya sementara Ya, nikmat dunia hanya sementara Kapan kita mulai fokus 100% berusaha zikir-zikir kepada Allah? Ya, bukan berarti saya tidak saya tidak mengatakan bahwa berhenti bekerja, berhenti mengajar, berhenti berprofesi, berhenti jadi pedagang tidak. Maksud saya apa? Dari pekerjaan-pekerjaan harian yang kita lakukan, bagaimana kita niatkan ini sebagai zikir Pekerjaan harian kita menjaga empang, nambal. Eh, ada yang empang di sini, Pak? Kayaknya bapaknya empang, enggak? Punya empang, Pak? Enggak punya. Siapa yang punya di sini? Ini bolong, nambal, nambal apa? Empang, tambah. Ya Allah, ini saya niatkan untukmu ya Allah. Penghasilannya saya akan sumbangkan sekian persen di jalan Allah. Pahala, nambalnya itu pahala. Mananya juga demikian. Berdagang juga demikian. Jadi kita tidak meninggalkan aktivitas sehari-hari kita, pekerjaan kita. Tidak. Tetapi bagaimana sekarang agar pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Tapi ingat, pekerjaan-pekerjaan halal Pak ya. Nanti e, jual narkoba, saya lihatkan hasilnya untuk Allah ya. Gak boleh Pak ya boleh ini haram itu tidak akan diterima Allah jadi selalu dia selalu hatinya ketika berdosa taubat kepada Allah selalu bertaubat dan selalu berharap agar mati dalam keadaan iman yang paling sempurna iman yang paling sempurna kapan lagi kita kembali kepada Allah sedangkan Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga Ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Berkembalilah kalian kepada Allah kembali kembali kembali. Wastaghfirullah minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu Allah fil yawmi Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam sehari seratus kali. Bertobat Ya Rasulullah, kapan kita bertobat dari perbuatan maksiat kita? Penghasilan kita haram. Yakinlah Allah akan menggantikan dengan penghasilan halal. Jika itu adalah penghasilan yang haram. Allah akan menggantikan insya Allah. Allah besar. Nanti lanjut apa? Stop. Setelah itu ada apa tidak? Lanjut ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, kita usahakan 8.30 selesai. Soalnya, Kita usahakan ya. warahmatullahi li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian Yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita mencari kebahagiaan Dan ketenangan diri maka perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian Oleh karena itu Fudail bin Iyad mengatakan Inna minasyaqa Tulan amal Sesungguhnya diantara bentuk kesengsaraan adalah panjang Wa inna minan na'imi kisaral amal. Dan diantara kenikmatan-kenikmatan pendek angan-angan seseorang. Semakin dia berpikir praktis, sudahlah saya mau mati. Maka mencari dunia itu pun bagaimana kira-kira? Sekedarnya saja. Artinya dunia dapat namanya rezeki pasti diterima oleh seseorang. Bersedekah enak aja, kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Keluarkan uang, enak saja. Ada orang memujinya, santai saja. Tahu juga saya mau mati. Untuk apa pujian manusia? Tidak bermanfaat pujian manusia. Yang saya harapkan pujian Allah. Ketika ada manusia mencela, sudah Mau mati juga, sebentar mati ah nggak bermanfaat celaan manusia. Ya. Oleh karena itu Seorang yang sudah mencapai derajat zuhud ayol ikhwan zahid Orang yang berzuhud Maka pujian manusia tidak membuatnya bahagia Biasa saja Celaan manusia tidak membuatnya sakit hati Biasa saja Dan ini mungkin terkadang seorang bisa mendapatkan ini Terkadang apa? Tidak mendapatkannya Oleh karena itu perlu tajdid pemberbaharuan niat dan hati kita. Apabila kita mulai bermalas-malasan sholat berjamaah, misalkan sholat lima waktu, apalagi taubat kembali kepada Allah. Kapan lagi kita bertobat? Laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Di zaman sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah lima waktu untuk para lelaki. Ya, kecuali siapa? orang-orang yang dicurigai sebagai orang-orang munafik pura-pura Islam. Bertobat kita segera kembali kepada masjid menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan bayangkan engkau berada di waktu sore. Wa idza amsayta fala tantazir sabah Jika engkau berada di waktu sore atau malam, jangan kamu pikirkan kamu berada di waktu pagi besok. Pikirkan mungkin malam ini saya mati. Sebentar lagi saya mati. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa'dud nafsaka ma'al mauta. Perhitungkanlah dirimu bersama orang-orang yang sudah mati. Masukkanlah dirimu, bayangkanlah dirimu bersama orang-orang yang mati. Selesai kasusnya. Jadi merasa, sebentar lagi saya mati, sebentar lagi saya mati. Terus sekarang ini ya Allah, saya dicabut nyawa. Bagaimana kalau misalkan ketika sholat, malaikat maut sudah siap mencabut nyawa kita, Kemudian para malaikat, entah malaikat yang putih atau malaikat yang hitam yang mengelilingi kita, menantikan pencabutan nyawa kita ketika kita salat atau ketika kita duduk. Allah mencabut nyawa kita selalu kita bayangkan. Maka orang-orang yang seperti itu akan selalu hina pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan hina di hadapannya. Dunia akan hina di hadapannya karena dia tahu bahwa kehidupan abadi hanyalah di akhirat. Kehidupan abadi hanyalah di akhirat. Inilah Bapak sekalian. Kemudian ya menutup materi ini saya menyampaikan nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kezuhudan beliau. Apa kata beliau? U'budullaha U'budullaha ka'annakum tarawnahu Sembahlah oleh kalian Allah seolah Allah kalian melihatnya Benar-benar Allah Kita merasakan Allah itu melihat kita Kita melihat Allah Sehingga kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Apa kata beliau selanjutnya Wa'uddu anfusakum fil mauta Perhitungkanlah diri-diri kalian bersama orang-orang yang telah mati. Kemudian beliau mengatakan wa'lamu anna qalilan yughdikum khairun al-kathir yulhikum. Ketahuilah bahwasanya yang sedikit tetapi cukup untuk kalian lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Tetapi apa? Ini yang terakhir yang ingin saya tekankan. Wa'lamu innal birra la yabla wal ithma la yunsa. Ketahuilah bahwasanya perbuatan baik, ketakwaan, kebajikan tidak pernah membuat resah wal ithma la dan dosa itu tidak akan pernah terlupa ketika berjalan ke tempat ini uh, dulu saya pernah bermaksiat di tempat ini ketika melihat wajah mantan ya Allah dulu pernah jadi pacar saya nggak lupa ya, iya, ya. Atau misalnya orang-orang yang pernah mengambil harta di suatu warung masih ingat sampai sekarang. Saya dulu pernah mengambil harta walaupun hanya sekedar permen satu permen. Tidak akan dilupakan. Bagaimana agar kita tidak bisa mengenang dosa tersebut? Tidak ada jalan kecuali kita tidak berdosa. Ya. Sehingga kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun berbuat dosa, segera bertawaf kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat bahwa sekalian hal ini dan kita ucapkan masing-masing bahwasanya orang yang mengingat kematian Pasti dan pasti dia tidak akan berbuat semena-mena terhadap orang-orang di sekelilingnya. Coba misalkan malam ini kita mau meninggal. Ya Allah, istri saya sukanya marah. Tetapi banyak sekali kebaikan sebenarnya yang dilakukan oleh istri saya. Kalau dia dengan mati, ya sudah biarlah Ya dosa-dosa istri saya itu kepada saya Kezoliman istri saya, saya maafkan Saya terima yang baik-baik Yang cantik-cantik saja Dari perbuatannya Akhirnya dia pun akan berbuat Sebaik-baiknya kepada sang istrinya Kenapa dia mengingat apa? Mungkin malam ini adalah malam terakhir bersama sang istri Begitu pula dengan sang istri ya Allah suami saya ini memang jahat, memang jahat ya. Sukanya menzalimi saya, kasar terhadap saya. Tapi kalau misalkan dia meninggal atau saya yang meninggal berarti malam ini saya harus berbuat super super super untuk suami saya. Ya Pak ya kalau misalnya seseorang Begitu pula dengan tetangga Masa saya mau meninggal Sedangkan tetangga masih ada hati dendam kepada saya Sudah minta maaf kepada tetangga-tetangga Orang yang ingin meninggalkan dunia Bagaimana dia ingin meninggalkan dunia Hatinya tanpa memiliki dosa kepada siapapun Dia minta maaf kepada semua dan ketika dia yang berbuat zalim, dia mikir ya Allah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akan dibalas oleh Allah di akhirat. Sehingga dia menahan dirinya berbuat kezaliman, menahan dirinya berbuat maksiat sehingga yang mendapatkan adalah ketenangan ala bi dzikrillah Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Selalu dia mengingat kepada Allah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, pertanyaan lisan saja. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum. وعليكم السلام wabarakatuh. الله Ya. Orangnya bisa jatuh kepada Kemudian tadi di sini juga ada yang menyebabkan kafir dan tidak. Bisa dijelaskan. lagi. kafir dan tidak. Bisa Masya Allah. Hmm. Ini pertama saya ingatkan masalah kesyirikan Ayyul Ikhwan, saudara-saudara sekalian, masalah yang sangat besar. Ya, masalah yang sangat besar dihadapi sekarang oleh kaum muslimin. Kesyirikan ini sangat parah. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan ya. Apa gimana? Inna Allah La yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selainnya lima yasha untuk orang-orang yang dikehendakinya. Dosa di bawah syirik. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan ini banyak dilalaikan dan dianggap sepele oleh orang-orang ya Kemudian bagaimana perincian mengenai hukum batu akik tersebut? Kapan seseorang dikatakan kafir dan kapan seseorang tidak dikatakan kafir? Apabila dia memakai batu akik tersebut meyakini bahwa saya pertolongan atau menolak balaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya Sedangkan ini batu cincin ini hanya sebagai perantara saja, lantaran saja, maka dia syirik kecil. Tidak keluar dari agama Islam. Karena dia telah menjadikan wasilah perantara kepada Allah yang tidak diajarkan di dalam syariat kita. Maka perantara tersebut menjatuhkannya kepada syirik asghar atau syirik kecil dan syirik kecil ini besar dosa besar Adapun kalau dia meyakini bahwasanya batu akik batu cincin tersebut mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, bisa untuk penyembuhan, bisa penglaris atau menarik hati wanita. Bujang-bujang atau yang laki-laki biar bisa nikah lagi. Nah, ini marah ibu-ibu ini. Nah, dia seperti itulah ya. Atau penglaris agar orang-orang kaya senang sama dia. Dia yakin mendatangkan manfaat atau misalkan dia yakin inilah yang menolak balas maka ini keluar dari agama Islam. Ya, karena dia telah memberikan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Memberikan salah satu kekhususan Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah kepada selain Allah diberikan maka itu syirik. Itu adalah apa? Syirik. Jadi pengertian syirik itu memberikan salah satu kekhususan Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah kepada selain Allah. Datang ke dukun, yang hanya tahu ilmu gaib itu hanya Allah, datang ke dukun, minta ramal. Akhirnya ramal untuk berjudi berapa jumlah gol siapa yang menang. Sekarang jadi judi sekarang ini pakai judi bola ya, siapa yang menang berjudi. Bahkan ada gaya baru, judi gaya baru. Siapa yang menang jadi wali kota? Ah ini kita di sini ada seperti itu ya. Atau ini Di sana ada di di negeri sana, di negeri seberang. Judinya itu yang menang jadi wali kota bahkan ketika presiden kemarin itu banyak judi juga. Siapa yang menang? Kita taruhkan. Ini bahaya. Jadi seperti itu perinciannya ya. Jadi e, datang ke dukun termasuk ya. Yaitu saya seperti bola tadi, ternyata di koran nasional muncul. Ada seingat saya ada enam tukang ramal Beda-beda dia, yang menang, yang kalah beda, skornya juga beda. Saya ketawa saja, ada yang bilang 2-0 ada 2-1 ada sekian sekian sekian. Ini terkenal terkenal termasuk Mama apa itu? Mama apa? Ah ya, Mama Loren apa segala Kemudian ada orang Cina, kemudian orang-orang dukun-dukun ramal-ramal itu. Saya ketawa aja, ini dusta semua ini saya bilang. Dusta semua, angkanya beda. Seandainya benar tukang ramal semua, angkanya semua sama. Tapi ternyata apa? Beda. Ini syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, bahaya, termasuk ini perlu kita hati-hati kepada anak-anak kita seperti uh, perbintangan, apa namanya zodiak, zodiak. Itu juga sama ramalan-ramalan. Itu tidak boleh. Kalau sampai meyakininya keluar dari agama Islam. Jadi bahaya sekali masalah kesyirikan ini luar biasa. Kesyirikan ini luar biasa sehingga sudah sepantasnya kita mempelajari lagi, mengkaji, mengkaji, mengkaji tentang kesyirikan. Ya, mengkaji lagi buku, beli buku tentang tauhid dan syirik. Seperti itu. Silakan ada lagi silakan. Silakan. apa? Selamat. apa Pak Idham masya Allah ini masalah ibu-ibu biasa tuh kalau habis melahirkan anak itu biasanya memakai benang-benang di tangan atau di kaki apa hukumnya jadi benang-benang di kaki kemudian ketika hamil pakai gunting kemudian kalau keluar rumah pakai gunting kemudian apa lagi uh, setelah lahir dikasih benang Hari-harinya ditanam di depan rumah atau di belakang rumah, dikasih cahaya. Nah, ini ajaran agama Hindu, Pak ya. Ajaran agama Hindu ini masa kita jadikan agama Islam, agama Hindu. Ini hati-hati ini. Ya. Maka dia ketika dia pakai itu sama hukumnya. Kalau dia meyakini itu dari Allah semuanya dari Allah, dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau misalkan dia yakini itu dan mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat dari dengan sendirinya, maka dia keluar dari agama Islam. Jadi sangat bahaya, ya. Sangat berbahaya sekali. Alhamdulillah minasyirk wa'alim. Ada yang lain silakan. Silakan. Masya Allah. Oh gitu ya. Iya, iya. Ya kalau nggak ada yang lain, ada yang lain nggak? Yang lain dulu coba. Tidak ada. Nah, berarti antum ya. apa resiko ya bahaya juga jawabannya. Tapi Bismillah mengenai maisir, ya, mengenai perjudian. Jadi karena waktunya ringkas, saya sebutkan aja kaidah mengenai perjudian. Baik yang ada sekarang maupun yang ada di muamalat, transaksi-transaksi keseharian kita, itu ternyata banyak judi. Yang pertama, kaidahnya ya, orang yang ikut mengeluarkan modal mengeluarkan har harta apapun harta tersebut atau dia berupa jasa yang bernilai uang yang ber bisa dihargai ya jadi sesuatu dia mengeluarkan sesuatu harta modal atau harta baik dia itu jasa atau apa tapi dia keluar sesuatu yang bisa dinilai dengan uang jadi masing-masing mengeluarkannya yang kedua tidak diketahui siapa yang akan mendapatkannya Ya, nanti ada yang untung dan ada yang rugi. Yang kedua ini kedua ada yang untung dan ada yang rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Yang ketiga tidak diketahui siapa yang akan untung dan siapa yang akan rugi. Jadi apabila ada ketiga hal ini di dalam satu transaksi, maka ketahuilah dia adalah judi. Dia adalah judi. Ya, jadi mengeluarkan harta Kemudian ada yang untung ada yang rugi. Kemudian apa? Tidak diketahui siapa yang untung dan siapa yang rugi. Maka ini uh, perjudian, perjudian. Jadi kiaskan semuanya. Termasuk di dalam bentuk asuransi, termasuk di dalam bentuk apa main kelereng itu anak-anak ya. Itu perjudian itu. Karena dia bayar. Ada modal tidak? Ada modal. Tahu tidak siapa yang mendapat dapat siapa yang tidak? Tidak tahu. Maka ini judi. Begitu pula seperti pasar-pasar malam itu biasa memang ada gelang-gelang beli satu gelang berapa? Eh, lima e, ribu misalkan. Lempar. Oh, kadang dia dapatnya banyak, kadang tidak dapat. Ya, berarti ada yang untung dan ada yang rugi. Bisa untung, bisa rugi, tidak tahu kapan dia untung, kapan dia rugi. Judi. Kaidah-kaidah seperti ini adalah kaidah judi, e, permasalahan judi. Kemudian yang kedua masalah Bertobat tidak diterima taubat seseorang apabila dia menzalimi orang lain sebelum dia penuhi hak orang lain tersebut. Apabila dia berhubungan dengan harta, maka dia harus kembalikan hartanya. Apabila dia mencuri HP misalkan, ya, maka kembalikan saja dengan diam-diam. Apabila dia HP yang seharga misalkan satu juta, ya sudah kembalikan satu juta diam-diam aja. Yang penting uangnya kan kembali. Yang penting uangnya kembali. Begitu pula ketika dia pernah menghantam seseorang. Ya, ya sudah. Kalau yang seperti itu nggak bisa kecuali eh, balas kan Atau maafkan saya. Ya, ya sudahlah, saya mau balas. Tapi dua kali lipat ya nggak boleh lah, yang gitu ya. Nggak boleh. Iya, harus sama. Harus sama. Kemudian untuk hak seperti gibah. Jadi kalau zalim harus kita uh, kembalikan hak-hak orang yang zalimi. Nah, kalau masalah harta boleh sendiri. Masalah gibah, gibah itu terdapat dua. Masalah taubat dari gibah. Bagaimana taubat dari gibah? Apabila gibahnya ini menyebar sehingga menyebar tertimbul fitnah di orang-orang yang lain, ya, dia menggibahi kemudian tersebar sama orang-orang lain timbul fitnah, maka wajib baginya untuk apa? minta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Saya minta maaf telah menggibahi kamu seperti ini seperti ini dan dia harus mengumumkan gibahnya itu kepada orang-orang yang pernah dia menggibahi bahwa saya telah menggibahi dia itu tidak benar. Ya, itu tidak atau misalkan benar tapi dia ya, janganlah seperti itu ya. Nah, sekarang gini, ada yang menggibahi dia menggibah tapi dia tidak sampai timbul fitnah terhadap dirinya. Ya sudah, yang seperti itu cukup mengucapkan Allah firli walahu. Ya Allah ampunilah saya dan dia cukup dia tobat di dalam dirinya sendiri dan kemudian dia mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Kenapa? Karena apabila dia ceritakan setiap gibah yang dia gibahi dia maka akan menimbulkan permusuhan. Eh, Sidik, saya tadi gibahi kamu ya. Gibahin apa? kamu ini kok gini banget besoknya lagi eh, tadi saya gibahi kamu gini-gini kira-kira gimana ya timbul masalah timbul timbul masalah yang besar jadi kalau misalkan tidak sampai timbul fitnah di masyarakat maka tidak mengapa tidak tidak mengapa dia mengucapkan Allah mengfirli walahu tapi kalau sampai timbul fitnah di masyarakat ini banyak ya nah, seperti dia wajib mengumumkan obatnya ya beritahu kepada orang yang bersangkutan minta maaf dan kemudian ya uh, tidak luput saya di akhir pertemuan ini mengucapkan banyak terima kasih. Syukran katsiran jazakumullah khairan kepada seluruh orang yang <clears throat> berkecimpung dalam acara ini, panitia dan masyarakat di sini. Kemudian juga tidak lupa ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan ya bersyukur kepada orang-orang yang pernah mengajari kebaikan kepada saya, para guru di sini Masya Allah, datang Pak Imam, ya, ada Pak Agus, kemudian Pak Mayer. Masya Allah ini kebaikan yang luar biasa. Ketika kita menjadi kepala sekolah, ya, saya jadi kepala sekolah SDIT, Istiqomah Prabu Muli, baru sadar betapa pentingnya akhlak seorang guru dan adab seorang guru. Kenapa? Ternyata kita kita berkomunikasi dengan sekolah-sekolah lain, ya. kita dengan kepala sekolah yang lain, guru-guru yang lain. Ternyata subhanallah banyak yang adab-adabnya kurang beradab. Guru tidak bisa mengajarkan adab-adab yang baik terhadap murid-muridnya, berkata kasar dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya menemukan selama saya di sekolah guru-guru saya adalah guru-guru terbaik. Jazakumullah khairan. Begitu pula ketika saya di SMA, saya baru sadar bahwa ternyata kalau di sekolah lain tidak saya dapatkan. Mungkin saya tidak dapatkan guru-guru yang memiliki akhlak mulia. Ya, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.